Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Inna suratan mustaqim suratan Ghairil maghdubi alaihim wa maghdubi Wa yakuluna ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim Wa yakuluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka la fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Mata hadal waktu, mata iku kapan hadal waktu, tapi terjadine ikilah ancaman atau janji bila adabi kelawan terjadine siksa. ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiki nang bener kabeh fihi fi hadal waqti to fihi fi wujudil adab nak kowe bener siksa iku terjadi kul ngucap sira Muhammad asa ayakuna asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa afa menawa-menawa apa ayakuna yen ana apa asyanu kejadian iku ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifah Iku wis dadi parek, man fayu nyusuli utawa gonjakno manane parek, eko rubah tegese parek lakum keti sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tas takjiluna kang jaluk cepet sira kabeh utawa kang kesusu sira kabeh. Fahasola moko hasil lahum kedhi kufar apa al apa pembunuhan di badrin ana perang badar. Wabakil adab bi utawi sekairine siksa so, yakti him iku wabakil apa bakil adab him ing kufar oleh teko ba'dal mauti sawise mati wa inna rabbaka lan satamne pangeran sira Muhammad iku la faddin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge ala nasi ing atase manusa sapa wae wa min hulan iku setengah saking fadl termasuk ya Allah takhirul adabi utawa menunda siksa anil kufari sing berperang kafir Fadole ya Allah paling gede termasuk nunda uang ra langsung mati itu dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum. Tetapi ini utawi aki-aki kufar iku layas kuruna iku ra syukur sapa kufar. Fal kufaru mongko pera pira-pira kafir layas kuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa. Mergo li ingkarihim krana ingkari kufar wukuahu eng tumibane adab. Mereka nganggep anane adabku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka kama ing perkara. Tukin nukang nyimpen apa suduru apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarno sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yu'minuna kang ngetokno sapa kufar ing ma bi sinatihim kelan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard. Ora ana te barang ghaib barang sing ora ketok menusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi al ha utai ha ning gone lafat ghaibatin maksud ha ha nu tak tak marbutah iku lil mubalawati karena balaghah Asyai'un tegesi utai ghaibah ku perkara fi ghayatil khufa utawa syai'in tegesi perkara apa wae Aisyun tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khofai kang banget samare ala nasi ing atase manusa. Ana iku kabeh ora no barang goib illa fi kitabin kecuali yang dalam tulisan atau kitab yang kan jelas eh yang saya jelas Huwa te alkitabul bayin iku Allahul mahfud ulah mahfud wa maknunu ilmihi ta'ala lan jadi simpenane jadi simpenane ilmu Allah taala wa min hulan iku setengah sangking barang sing goib atau al maktub fil lauhil mahfud sami ta'dzibul kufari utahe nyekso pira-pira wong kafir Inna hadal Qur'an ayakussu ala Bani Israel Inna hadal Qur'an saat meniklah Qur'an Iku yakussu iku nyerita nopo hadal Qur'an ala Bani Israel Yang atasnya turunan-turunannya Israel Ini ku turunan-turunannya Nabi Yakub Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi na ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiang Madinah. Nyeritakno aksarul ladhi ing aki-aki perkara. Hum utawi Banu Israel sing dalam lagi ku yakhtalifuna naiku berdebat sopo Banu Israel. Eh bibayani ma. Tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala waji ing atase sisi sisi nema arai ma arofi kang ngilangi lil ikhtilafi maring perbedaan benarum antarane Bani Israel. Iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sopo Banu Israel bihi ma wa aslamu lan yo Islam sapa Israel. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri. Wa innahu wa innal Qur'an la hudan ini petunjuk minat latih sangin kesesatan wa rahmatun nan mustine Qur'an di rahmat lil minin amarin biro mu'min quran Qur'an di rahmat mesti lil minin jadi rahmat minal azabi sangting siksa. Inna rabbaka saat temani pangeran sirah Muhammad yakdi keputusan sopa rabbuka binagum antarani kufar kafirihim bainahu mantarani Bani Israel dan tani kafirihim kau liyane Bani Israel mal kiamat yang dalam dunia kiamat. Allah yang keputusan dihukumi kelawan aturan hukumnya Allah. Mana nih adli kesia adli Allah. Wahwa huwa ta'ala ta'ala wa ala aziz itu dat sing agung. Ail ghalibu tegese kang menangan, kau no sing no alimu kang pirsa. Bima kelan para-para yakumu kangge keputusan sopo Allah dihiklamah. Fala yumkinu mongko ora mungkin ahad dan ing suci apa mukhalafatu apa nyulayani Allah. Fala yumkinu mongko ora mungkin ahad dan ing suci sapa apa mukhalafatu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sapa kufaru kufar kafir di dunia yang dalam dunia. Nentang ambiya aku yang pira-pira nabi Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal sira Muhammad 'ala Allah ingatasi Allah. Ethik wasiko yasiku sik lata sik sik tegese percaya sira kados it lata itu sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah kowe kudu percaya tenan mbek pangeran inna demi sira Muhammad iku alal haqqi iku ing atase kebenaran al mubini kang banget jelas ini tegese agama al bayini kang jelas bener Kal akibatu mongkote akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad bin nasri kalan katulung katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira wong kafir Sumadoro pa mengkono digawe sapa wa taala amsalan ning pira-pira perumpamaan lahum kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati wa bisummi lan kelawan wong sing kopok wa bil atau wabil bil umyi sami utawa kelawan wong picek wong kafir iku ibaratnya wong mati kopok picek Fakola mengkodawu sopo wa ta'ala Inna kalatus miul mauta Inna kasatenu sirah Muhammad Latus miul Ura bakal iso siro Kue ura bakal iso wong Al mauta yang wong sungit mate Wong kafir wong mate terangno no ya ura paham Malatus ulan ora iso ngurungok no sirah Muhammad Asumma yang wong sing budak Kue ora iso ngurungok Adu'a yang panggilanem ngajak iman Wong kafir ngajak iman Yus ya budak Ngomongin aku Idan nalikane ngono kita kikil hamzatan lan nahkunu hamzah loro hamzah a b i du'a a idan. Batas lisan adalah telan hamzah kedua bena antarane hamzah wa benal ya antarane ya. Nak wong kafir iku mbok jak apik walau idza wallau mudhir. Mongko padha mungkur. Balik kiri sapa kafir mudhiri nah hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madem idul terus berbalik ini berbalik arah total ya. kan ketok burine jenengmu burina itu mungkur kabeh halim mungkur kafe. Wama antalan orang ana sirah Muhammad iku bihadil omji kelawan wong sing dudono wong sing picek wong kafir iku picek kue ora bakal iso dudono dalan ning wong picek andola latihim saking kesesatane kufar Intus mi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus mi utekesi ora iso ngrungokno sira Muhammad sima aifamin kelawan ngrungokno sing maringi faham bahwa qabulan dan ngrungokno sing mari diterima kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita il Qur'an iki kesih Qur'an fahum mongko tiladina utawa alladina iku muslimuna iku Islam kabeh mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukal ibu. Eh kula terangaken nggih terus Quran ini surat Naml ya. Wa yaqulu namata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kula asa ayyakuna falakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ketika Imam Suyuti wa minhu takhirul adab anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Umil Qura napa? Umil Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah. Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati nopo Jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kulo nate cerita tengah niki. Islam itu ketok bener e tenan. Iku diantarane iku yo ya kayak Abu Jahal kulo nggih barokah sinten Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Nopo Abul Hakam. Amr bin Hisham niku saking bijake wong nak nyeluk iku Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jeneng niku. Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu, wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abdul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing rasa seneng darani gendeng. Jadi ekstrim, perbedaannya apa? Jadi sing seneng darani wali, sing rasa seneng darani gendeng berat. Perbedaan kalau seperti itu itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingetikan Allah intas fakoh faqad akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya berdi perang Badar nih. Ya ta'ala bi astaril Ka'bah, sampai ya keliki kiswa Ka'bah terus dongo. Ya Allah, besok Allahumma besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad Fa'ayuna abta'u lirrohim nabi bimala na'rif fa'akhin hul Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim Dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal Mana ini bid'ah Niku harus dengan patah ini besok Wong anak muni amin, anak <laughs> muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus uangiku itu salah lah itu digawe pangeran ya ana gunane. Abu Jahal itu akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mengenai kena dituduh bid'ah tenang aja di agama Islam ya bijal gitu sebut bid'ah. Mengenai Quran nak darani Quran mayatihim min dzikrim min rabbihim muhdas. Mana muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wakula muhdasatin bid'ah, wakula dolalatin, wakula bid'atin dolalah, wakula dolalatin binar. nah nang Quran ane neraka. Quran wis le mayatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas muhdas itu sing diper baru iya terus berhubung bid'ah iku muannas muhdasatin nah Quran mudzakkar muhdasi mulane kalau nak dituduh wong bid'ah aku seneng Alhamdulillah sampai narani bid'ah nasibku koyok agama Islam pertama aku dituduh nopo bid'ah jadi bid'ah aku anggar barang anyaru jenenge yo ya bid'ah Lane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso lan darane apa? Al-badi. Angger barang api iku jenenge badi usamawatil arti sing memperbarui. Ya biasa ya, ya kita itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati wong Islam perang malik gang setahun yang Uhud sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu mertuane Nabi. Zaman itu dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning ruang nonton-nonton. Eh, Pangeran yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. kayak perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi liilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo PD menang, orang kok golek liilahi kalimatillah. Jadi baru kayak tahu kalah itu yes ya siap mati bareng mergo nyatane yo ya kalah. Kalah tenan perang. Dan ketika Allah Ta'ala nak badar menang mergo Muhammad itu nabiku tak paringi menang nak Uhud kalah yo ya Muhammad sak sahabat yo ya menuso menuso ketemu menuso yo ya kadang menang kadang kalah jadi dawe pangeran watil kal ayyamu nudawiluha bena Muhammad bibi yo menuso Abu Jahal apa Abu Sufyan yo menuso menuso yo kadang kalah Ustadz juga manusia nih nah, itu penting kulaturkan jadi pangeran itu di sisi unik Uniknya gini ku wow, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo ya, menuso tenan. Wali juga punya masalah. Wong panjen yo ya menuso tenan, yo ya diutang barang kadang. Kadang yo katut rodo barang, yang penting gak zina, yang penting buat nopo Zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok kato trodo yo oleh wong. Wong halal ngerti rapi ya halal. Wong di ini yo nopo menung, kafe nabi ya rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean SK kuati makani wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawali Imro'atu Uria. Niku seneng. Ngelamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ra iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senengnya mesti tetap ngono. Kowe wis sangat 99 aja. tapi ra ono sing kaya iku. Ngono terus Kaya kowe di bojo sitok apa meneh, mesti ra kaya iku. Wong sing 99 kowe mestine koleksine kan lengkap dari sekian jenis. Tapi dia ini pikirannya, tapi rano ono sing kaya iku. Terus tapi aku di songo tapi tetep orang kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran itu nampak kekasih dituruti. Piye-piye kekasih. Zaman itu angsal rabi ngantos satu angsal saat ini kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir <laughs> gitu maksimal gitu nopo iku enak, nak nopo nak kasir hasil singkatnya cerita itu Furian itu adalah perang mati perang mati ya mati tenang. akhirnya bujuni rondo kok nak bujuni wong tafsir abi ora iso dikowe nak wali lala seneng ya bujuni <laughs> mati terus bariku kayak mati biasa nih buat tentang ini buat tentang tapi dia pengiran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk duko. Masyur nih. Wahal ataka nafa'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala dawuda fa fasi'a minhum qalu la takhaf khusmani bago, ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustil wahdina ila sawa'is ini sama tak ceritani para nabi ben sampean ngerti nabi juga manusia kadang yo ya katut seneng cawe itu Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Barat antaranya King David. yo ya rojo tenang. Umatnya wakai, pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis tujuh. Nggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden kan, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiang bisa numpak ngelangkai pagar itu jenenge apa tasawwarul mikro bisa ngelangkai pagar Sampai tahu-tahu dua orang ini langsung di depan Nabi Sinten. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujuk-ujuk di depan singgah sanane Nabi Dawud. Terus dua orang ini langsung kalu la takhaf. Ngos ra saya bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini dua orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi Dawud jawab iya, akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una najah waliya najatu wahida faqala akfilniha wa azani fil khitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus najah maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus kula Lho ngono kok sing sitok niku lho dijaluk. Cara jenengan bener ta salah. Kok Dawud kowe wah dolim cah elek. Cah rakus eh, wede, dhe, cah elek cah rakus. Kancane disitok dijaluk padahal dia di 90. Pon niku keputusan final, yo keputusan udah kowe cah elek. Nggih, cah elek miris. hilang nah pancen malaikat. Barang hilang dia sadar gue malaikat. jadi kurang aku. Kowe ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. <laughs> Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah mafhum. Mulane ulama-ulama modern darani gawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa? Drama. Iku ana malaikat sing jilma dadi dua orang yang ber Kan gak mungkin malaikat nertak wedhus. Jadi aku mau drama tok, mungkin gak malaikat rumah pedus, Bro. Sangat pula bro kosong. Karo dene malaikat kok rebutan dunia kan ya ora pantas. Akhirnya Abi Dawud yo pede, qala laqad zalamaka fi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila bughi ba'dhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma. Oke oh, kowe ku celek tenan, ndek wedhus 99 kok jaluk sing sitok. Uang pun nak soleh, saleh, penggaweane yo dolim. Pwede uang pun nak soleh, saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata, khulata gendho. Uang nak ra saleh, penggaweane yo ngrebut dunyane uang. Wis jan elek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mau wong sing iman wa amilus sholihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku terima betul ya ono sithik-sithik ku ya. PPD ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya makanya wadon nada wudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khororoki au wana swadar iku dia terus nangis iku nangisin Nabi Dawud iku kena jadi siraman kanggo uripe suka ora koyo nangis semua sak tetes rong tetes iku amatir nangisnya Nabi Dawud itu hatta naba al usbu min dumu'i nganti suket itu sodukul songkol luwe Nabi Sinten nomwangi seserah tahu ngurusi kerajaan iki. mau maca tasbih terus yo fa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa kusna rabo. Nah. Nabi ya menuso. Yo nabi. Nak delok nabi ku nabi sahabat ya ora bantah, gak wani blas. Tapi nabi ku ya kadang ngendikan sing cara dahiri perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud nabi ngendikan Hei para pemanah, cek aku menang, cek kalah, kira usah medun. Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti dua nimai wong kafir wis dilepas medun. Wajib neng dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawe Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ya ono sahabat beling. Jadi dawe Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Ya. Mergo nyongkone wajib neng dhuwur gunung karena kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun jupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak melayu mulai muter. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanai. Walhasil akhirnya wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane atau pemimpin terbesar Abi Sufyan tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi iman. malah ketika Khalid bin Walid aku pertama iman, aku ngerti tenan anak Muhammad itu nabi. Uang nak nabi, omongan ra penting lah itu nak disulayani perkara. Bukan nabi mau gay pengumuman ngotot, tapi disulayani sahabat dari orang Islam nopo? kira Khalid itu Muhammad itu rasul tenan. Omong sa omong nak rati diturut mari perkara. Akhirnya dia iman. Anak rahiman iman yo ya <laughs> perkara. dia iman. <laughs> Ya yo ya, nanti kalai orang uang Islam yang perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yang ngerti sistem sel tubuh. Uang nak ketakutannya berlebihan, itu detak jantungnya itu keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe menus, Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perangkalah kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun naik piye. Jadi pangeran itu neng perang Badar, perang Uhud, kadang uang mana, ya mereka api eh uang kaget itu ya iso tuh. Yes, yes ben, malah wong utangnya agak, sumpah tuh. Orang iso buat amuk, wong utangnya agak kok gak punya langkah nyata malah turat tuh. Lho ini nak melek terus malah jantungnya kumat mati gitu kan. Jadi itu semua pangeran, terus pangeran itu suwe pinter timbang kue. Jadi perang Badar, perang Uhud itu di antara solusinya uang digawe nopo ngantuk idh yughsikumun nu'asa amanatam minhu jadi Allah maringi sifat ngantuk terus itu perang Badar, perang Uhud, perang honda dalam keadaan darurat itu sahabat ya aneh ngantuk <laughs> lu musuh mangkal tenang, diserang-serang tenang, tidak mau ditinggal. Ngantuk. Ya itu pengirat di pangeran itu ya unik ya mulane nek orang wong kasusnya akeh kok turu aturi kok jamu itu cara Tuhan menyelamatkan jantungnya paham gitu malah gak realistis masalah seberat ini malah ditinggal kau nak jantungnya over malah mati malah ngel-ngel apa paham ya jadi pangeran itu gak ada sunnah ngoten orang anak Musa sing dadekno bukti kebenaran Islam kados Firaun Fir'aun ya musuhnya Nabi Musa tapi nganti saiki bukti kebenaran Quran itu termasuk barokah Fir'aun Orang ono wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun ya delalah diabadeni mergo nasi Quran zaman Musan tukaran be Fir'aun Fir'aun tenggelam kemudian kembali muncul Dewi Pangeran Wafal Yaumanunajika Bibadanika saiki awakem jasadem tak selametno fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ah, ben awakmu abadi nganti dina kiamat nggo bukti nek Quran iku bener saiki kowe sing Islam ora e dadi bukti bener Quran Firaun sing kafir ah, ya mulane wong Mesir ulama e sering digojlok ulama Mekah gaya nak ngaji ngritik Firaun wong Mesir mangane barokah Firaun mergo ana wisata delok Firaun terus income masuk negara. Saya wong Mesir untuk rezeki sebab itu. Kok wong delok Firaun akhirnya Mesir ana dhuwit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kue wong Mekah ulama Mekah paling misanan be Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Leo Fir'aun koyo ngono gendole, pangeran diabadekno fal yauma nunajika Ben nanti nunaji nyelamat novel yauma ing dalam iki dina nunaji ka nyelamat no ingsun ka ing sira ka awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Firaun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Yesu ya ku pangeran. Yesu wa ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya sami enak. Wa tau paham jera ya paham. Ojo sampai geman batah pangeran. Mulane kula nanti ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan nara percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya kata kitab-kitab sing terang. Termasuk wong jengben teng akhirat ini wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek dikerangkeng. Mbak Allah ditakoi enak nih rokok cum waduh gusti gak enak belas bareng tahu sekarang mulai gak enak belas ya cum nang balik nih rokok uangnya melayu cepet menuju rokok moro mah tak kau ibe pangeran cum kok melayu banter Gusti kalau mau kapok bantah dawe jenengan maka tidak saya tidak akan bantah lagi karena aku sebuah tak ijazah ya berarti kono bun rokok sen tetep. itu satu-satunya cara kita no nak gak tahu bantah nopo. Gusti kalau mau kapok zaman teng nak jiran perintah bantah. Melani niki kalau boten bantah. Melayu meron kan, rokok ter. Mergo kepengen nuruti perintah. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah gak usah terus warga warga ya tambah nurut ya. Iku jelas ya jadi nama nak tako carane mlebu rokok sing potensi diri dari pengiran yo melayu nih sekali ada pengumuman monggo nak badhe mlebu rokok cepet sing tambah cepet berarti tambah samina Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno lain kalau yakin, enul eh, yakin, ya. nak wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita, wong alim tenang. Mereka wong alim di sini, nak darah ini ngebun rokok di geludung, nopo. Mereka gambaran Yasin gua bolak balik muncul nih. Gambaran Allah tentang surat Yasin itu, nopo. Wajah al namim baini aitihim, satta wa min khalfim falsi falsinahum fahum la yusirun. Ini kalau yang sedurungnya ini nopo. Inna jalna fi anakihim aklalan. Terus fahiyah ilal afkon fahum mukmahun. Jadi tangannya itu didakok teng gulu terus dengkul kalian gulu dicancang. Terus fahia ilal atkon fahum mukmahun. Jadi dengkul dengkul loro itu no tentang nopo dagu, teng jenggot, janggut atau dagu ini janggut. Terus dicancang gitu pengiran. Jadi raiso mau bun rokok, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam rokok nggak ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. perkara ini samina. Paham ya? Mulane ini ijazah tenan, paham gitu. Kula tanggung jawab. Lah kok sampai mlebu butiran ya ora Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih boten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal askon fahum mukmahun wes koyok bal nah bentuk sing koyok bal ini terus orang kiai kono nak darani diglundung ning neraka mergo wes. ya posisinya wes koyok bal wis karek glundung mane bu tinoi faya ilal askon fahum mukmahun Nanti yang Islam boten, kalau lebih neraka itu ditawani kan lebih. Nah ini tiang-tiang sing rasa soleh niku semangat lebih minangka kafaroe zaman ning donya nanti dikongkon napa ban bantah. Nah, kalau mau tentang tafsir Munir saya Nawawi Banten itu muga-muga riwayat itu rapati bener. Nak bener ya nyoro tenan. Wonten tiang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiangin. Saged ngaji tapi melete nah, atine atas. Nah, niku takoki pangeran, "Cung kowe mlebu swarga krana po. Nggih krono ngamal kula, kula mboten nanti maksiat jenengan. Ora cung, krono untuk fadolku. Boten gusti krono amal kulo. Mergi kulo nu toat abek jenengan. Baru kaya toat abek jenengan, kulo melebu suaraku. Tenan ke toat be aku jadi pengiran. I enggak gusti. Kulo nu toat be jenengan melebu suaraku. Kira toat be aku. Saya kiki moron rokok melebu. Boten gusti, kulo tiang soleh jadi melebu neraka. Lah iya kira ra tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon iku gak bro. Jadi kalau punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Jadi ya, wow carane pokoknya. Pokoknya nanti kongkong langsung nopo manut. Mau nang ngadil kulo, jajal mau nanti. Om lebih neraka tenan protes kulo. Taman protes nih neraka nus warga ora <laughs> Tapi itu mang sanat yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu gak di otoritas itu keliru. Pangeran itu robot dunia wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, faham paham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat tuh amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lu pangeran yang akhirat tetap pangeran, nabai amal yo ya oleh, nyalah nawang yo ya oleh, tetap tetap pangeran. Pangeran nggak boleh atur, tapi ya falu nopo mayasa. Orang iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah nopo. Yo pangeran kok dudono mahkamah konstitusi. Pangeran tuh tidak kena hukum. Wong dunia wae pangeran akhirat. Pangeran tidak kena hukum. Mulane jari saya Zabidi tenggene kitab Ithaf. Fa innal amir la yatawajjahu ilahil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi tidak iso misalnya kayak nganggo teori fakih amatir, ngongkon orang iso ngelakoni itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misalnya kalau ngongkon, "Hen hen aku tukono sate." ini gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lho ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon ngongkon. Lha suwe-suwe anggere anak kon menek cung cung ngopeni pelem. Ya bapak sih no ngongkon tok ora iso apa Anggir ngongkon ya ora melok kena lah pangeran iku sing gawe aturan kok ada ya ora kena pangeran kok kena aturan Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati mereka perkara ini ya pangeran ra kena diatur itu disebut mangdalladzi yasfa'u indahu ya tetap ono istisna illa bi'idni. Nah Allah ngersakno ya ono Tapi wong saiki iku som anut faham, kok wong nak nih akhirat wis final gak iso. Lha pangeran kok warai. Sampai nih swargo yo ya ora aman pangeran. Sampai nih neraka yo ya ora aman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swargo itu mesti abadi. Lha misalnya abadi yo ya diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo ke mletemu. Gusti kula mbus warga mergo taat teng jenengan. Ora congkeng mbus warga iku fadlku. Pangerane sampe diterangno kowe mbus warga iku mergo fadlku. Mboten Gusti mergi taat wae jenengan. Ya wis nak kowe taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho kowe bantah. Berarti gak to. Gak to. Dilebokno neraka kowe pangeran. Wani sampean ora usah bantah. Neraka, oke oke Gusti, Sambil awak to nang melayu. Engkau wae panas ya bunga-bunga gak masalah, sing penting tetep. Semuanya oke. Itu satu-satunya solusi, mpun ngandel dulu. Karena itu sanat yang kita terima. Ya sanat yang kita terima. Mulane masyhur dungane wali-wali ku ilahi anta anta wa ana ana wis ra iso nerangno pangeran Gusti jenengan tetep jenengan kula ya tetep kula. mani wiridan tertinggi kan ilahi anta anta wa ana ana ana ana wa anta Kulo ge kulo jenengan ge jenengan. Soale kita kulo ge kulo. Jenengan artinya kulo ge kulo tetap musakhor, abdun musakhor, orang yang hanya diatur. Jenengan ge jenengan tetap sing iso ngatur kulo. Nah, ini ada dua orang mondok. Ini cerita hadis sohe. Dua orang mondok, sing sitok tura turu, rondok beling, sing sitok angger bengi tahajud. Sekolah karuan Ngger kakake ora duha atau ora subur diwamu, bocah ora tau salat. Ngono terus. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku angger dikon gugah, dikontangi diamono jare dakni warabi Aku ben salah aku urusan gue pangeran. Jadi malah sing turu gue yang pangeran. Ustaz aku salah urusan gue pangeran. Aku barno. Aba astani ya rokiban Mosok untuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku Iya aku tukang kontrol Pangeran tersinggung, orang kira tak orang nabi kok ngaku jadi tukang kontrol Akhirnya malah sidangkat jadi yang bener sing Perkara ini yang pangeran. Sing iki semangatnya semangat jadi pangeran, senengannya nggak diliwo Orang kena ditebak pangeran. Mereka kena jadi kiai, semuanya ngulang kono air, usah di diliwo ono sing ngaji kok turu anggap ae kok perang badak panjen solusi dia wong bingung ben jantungnya selamat iku sing roh sapa nak kasus ya akeh ya kita iya hmm. serai-rai kasus sampai ngantuk. Nanti bang loro apa Perang Badar kurang sakrale. itu nyatanya di antara nikmati Allah itu diparingi ngantuk. Itu hosi kumun nu'asa amanatan minhu. Allah mari kita amanatan sebagai ngerasa sifat aman minhu sange ya Allah. Go wong ngerasa ngantuk berarti uripe ngerasa makmur. Wong iso ngantuk uh, hebat. Wong wedi iso ngantuk to, gak iso. Ngene to ngantuk uh, saking ndak bleke <laughs> saking tenange. Ya yes, ngono pengiran. Mulane wong ngalim alim bingung nggak terus Kon raih ra iso wong Perkara Perkarane roh nak ngantuk ibu yo, ya rahmat. Wong alim kok atur. Wah, harus tegakkan aturan, disiplin. Wong oh, iku iya, ora wong alim, wong alim ora iso. Wong roh main napa kan? Terus pangeran sakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomi ini tiang Mesir. Ngetokno bener e Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badani kalitakuna liman khalfaka ayah Fir'aun awam tak selamat ben dadi teladan ilayomil. ya masa ini Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu nanti saya ini wong delok mumine Fir'aun iku coro uang takono menteri keuangan Mesir adol tasbih ambek adol Fir'aun ya kan tapi pangeran ra iso salah no. iku ya wae pangeran pajangan sing gawe yo Mulane masyur, bareng ulama Mekah mau wangkel be ulama Mesir, dilalah ulama Mesir itu haji. i'tikaf di Masjid Haram. Dendam kanca itu dendam. Dalah itu iktikaf di bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jal CS tempat DPR gue Sawaroh mata ini kanjeng Nabi jadi Darun Nadwa jadi Masjid Haram kan orang bekas sama Abu Jal, Abu Lahab kan wonten pemugaran perluasan itu semacam-macam sing dhisik Darun Nadwa itu kan jadi masjid kabeh saniki. Wong nak bulet lala kafe ning kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin ada kerah rohgon iki. Apa? Hada Darun Nadwa. Iki Darun Nadwa sing dhisik digo mata materi Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas Darun Nadwa. <laughs> Wong sing lama Mesir Wah, sebenarnya <laughs> perkara. Padahal wis dadi masjid, Acara hukum kita tetap koyok saya sholat. Lalu kalau temen Mekah ya dake, sering takok be ulama-ulama Mekah. Sing bekasnya dari Nadwadi, juga mereka kula menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh, nak kula roh. Jadi aman, kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat lalah ketemu. lala itikaf nih bekasnya nopo. Darun Nadwa, sing dhisik bukan mata di situ. Gajah. Tapi ya usah ngono. Cara bisa kita di masjid haram ya kafe masjid haram. Mulane jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umay Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid dari Umar, kue gue sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kue. Nah masjid nol kue sing mire, kue kurian dawe sinten, Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina, Mina yang nggak luas itu sama Arab Saudi diperluas. Ada Mina Kodim, ada Mina Jadi. Terus kayak Indonesia, moh mabit yang Mina Jadi, wedi rasa. Terus digojlok oleh ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa, kue itikaf masjid haram sing sekoyok sewu sholat ya kudu masjid haram zaman kanjeng nabi mereka nak guri-guri wes bekasnya omae wong macem-macem padahal ning gurilah ya tetep itikaf di masjid banyak nak masalah itu nggak pernah selesai dia contoh gampang masjid lah ada masjid di Beduan terus kirimnya masjid itu sapi tank WC kita akan berpendapat itikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank Suatu saat didesain ulang yang sapi teng jadi imaman, sing imaman saya no sapi teng Terus hukumnya bi? Hukumnya bi? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Terkini kan? Nah hidayat ya kaya mau iku. Iso saya saiki kowe dadi pengimaman, sesuk sapi sapiteng. Iso saya saya mau mukmin sebenarnya jadi wong kafir. Iso kafir, kafir sampeyan mau mukmin. Tetap Allah ya falu? mayasa. Mulane kau dongo ya kalau di sabit ini. Di Gue ada bayang nasi iku mau koyo robul Saya Saiki omah madep ngetan. WC ini pol kulon. Suatu saat orang pembangunan kepengen madep ngetan. Nah, berarti omahe sing di WC digorai sing digorai digawe. Sing rosok kok. Lah kowe pangeran juga ngono ikut tepat-tepat. Terus kulo nanti iki kira oleh mlete, ditetir ngalim semulan. Akhirnya Ruhin sing wedi mbek kulo. Soale suatu saat Ruhin ditetir mulan kula sing wedi soal. Itu ya terserah pangeran. Tapi <laughs> alamat ulama uga keriting problemnya e kok. Oh, gak ono ulama keriting. Jadi kenapa nate roh ulama keriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono ulama jarang atau roh. Pemenang keritingnya yang ekstrim, wah wow, betul Jadi ini udah ngerti, melalui wong hati-hati. Allahu ya falu, masya. Ono kertas ditetir dicetak dari mushaf, diambungi diminyai. Ono sing kertas ditetir dari gaple, bontang banting. <laughs> apa meneh wonge kalah. Yo ya wis sing rasa apa ya ya falu. Masya. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu ngaku ilmu hakikat mulane kados kula wonten iki wis dadi ulama ya ora bangga ya mau syukur nek iso ngaji iso ngelem pangeran ngoten Pak seneng maca tasbih kula dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih baca hukumnya pangeran soal hadur nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele sepele banget niku min umurid dunya Uang kok senang dihormati, wes ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora menang menangan. Lilladzina la yuriduna tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Mulane kula tengaruan, narukan budi-budi tukaran be santri kubeti, wedi. sering ditegur mek bojo Gus di nana nana, Nah tukaran be wong gede pede, nabe santri kok beti. Gue mereka aku nabe santri gue tidur, mereka posisi gue gue menang. Misalnya loh tukaran be ruhin, mesti uang bener aku kulo ruhin gak sopan. gue sebab guru nego tiba tiwane ini. Kulo ini potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro es caheleng ini sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah saw Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu nertibkannya itu pakai sautun sautun itu semacam pecut semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu delalah kebanteran nuduk zil batni wong akhirnya tidak tapi zil pas niku tiangin nembe asik noto onto dia persiapan perang sampai agak bekas tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat saya takut hisap kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisap. Bilbatan maju ya Rasulullah, engkau pernah mendolimi saya. Ketika anda menertibkan pasukan di perang Badar, ya, perang Badar, saya kena pukulan anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Uswabut mangkel tapi celek, maksud Nabi apa dipukul? <laughs> ya celek tenang. Itu Rasulullah karena Rasulullah nggak ingin menang-menangan PP beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai iki oh. Tukaran mbek santri ini oh, maksud nopo dinti. Mesti amatir, orang wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawani. Wong alim khas kan, mesti perilaku khas. Antar wong alim ngerti. Antar wong alim ngerti, tapi nak sangi sore wong alim mungkin, tapi antar wong alim ngerti. Akhirnya Dulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, lah sauton. Bilbatan cek protes. Ya Rasulullah dulu ketika engkau mukul saya itu saya tidak pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju Anda dicopot. Umar tanya, Bilbatan, ngisos sakwe? ya? Gentine kanjeng Nabi, Oh, ora mesti nutuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apa Ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro abaya dobat nih orang tahu betapa putih eh, perutnya Nabi. Ya barokah dapat, barokah uang salah kira uang roh perutnya Nabi. Ini eh, itu masyur cerita kisah tuh masyur. Barang perutnya Nabi buka. cani pun ngambung petengin Nabi. Ya Rasulullah saya tidak akan punya kesempatan ngambung petengin jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petengin jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada dihukumi bid'ah <laughs> Tapi gue rasa ngabung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran sampai santri, sampai Mustafa, sampai Ruben, kalau tetap wedi, wedi kalau itu posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran ambek presiden atau ambek gubernur malah pede. Berhubung musuh pulau misalnya keren, karuan kalau dulu ambek pangeran butuh butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama. Imut kotil kadarul akhiratu naj'aluha lilladzina nala yuridu nauluan fil ardi wala fasad. Nah, saat ini uang mus melete-melete, misalnya pengurus pusat debat ambil pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. kemudian struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan kamu harus nurut saya secara struktural anda ini juga saya padahal tiangnya ngalim gulo yura ya level ini ya orang-orang seperti itu kan nggak jelas kalau di tradisi ulama tidak ada seperti itu kadang sing cilik diridani pangeran sing gede diridani pangeran sing roh Malah nih sama aman, jadi muridku aman. Kemungkinan tak itu kecil, tak salah itu kecil, tak itu gusti sepunus. Antum lah kok jadi kanjeng Nabi merdeka wis di dewi Itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul itu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantas digoni wong sing zaman ning donya raka pengen menang menang. Yes, tadi niku khasnya ulama. Wis ora salah. Paham gitu, ya, jadi kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya. Wong kafir ya digawe pengira, ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salabah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpati ini masjid. Mergo ora tau ora jamaah. Bertahun-tahun jenenge salabah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpati ini masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kulo niku Nah agar jamaah aku kesusu mulai tak kok kena apa bagi yang gerbar salam kok melayu mulai Jadi bujuk kulo tengok omah aku udah sagete sholat nak ini pakaian saking kulo gentena. Tapi Nabi ngedikan itu mungkin lebih baik ya salah apa Bon. Bareng ngoten sesuai suwe gak kuat jadi karena Nabi suge. Jadi Nabi jangan-jangan tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun buatan betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane yang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoknya malah hasil. Mau pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anaknya akeh, wedhusnya akeh mabinal jabal. Ya. Lalu kalau ngeleng nonton tadi fatwa kalau tengah ngaji niki, kue nak lomo saiki mbung cek melarat, tak jamin, wong melarat tuh gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per patang itu satu. Itu nggak gini ya. Nak patang pulau siji berarti rolong pulau loro. Misalnya nak satu swida papa Es gampangane per satu iku berarti loro nek gamen. Berarti nak sewu. pinter Sepuluh. Rong puluh. Salah bau dia patang ibu wedus. Rong e- rong puluh peng papat ber. Bolong puluh. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalongnya kakean. Mulane darah nih santri nak ben lomo bagi ini bisa iki. saya bisa misalnya orang santri melarat dua cempe loro atau di pitik jago loro. Uh dijaluk kiai ini sitok oleh padahal saya persen. Tapi nak di sapi loro. Oleh di jalan situ, Lu Mustafa mek kula lomo, di sepeda motor elek, tahu tak nih mos tak dia gue Gus. Jajan misalnya dua Fortuner, tak Alphard. Ya, ini dia alpat, terus sampai dua Kijang lah misalnya. Innova, tak jalan Innova ini mesti rawol Padahal zaman melarat dua pitik loro tak jalan kabeh oleh. Padahal sek 100%. persen. Zaman melarat tapi loro aset. Yaitu tadi, ketika 40 diambil satu ketok sidik, walang puluh diambil dua ketok sidik bareng patang ewu. Oh Allah tersinggung, Nabi ini ini pemerasan. Jadi saja ini tersinggung ya Allah rapor perkara salah bama medhit. Ini komentari hadza laisa bizakat wa inna huwa khorot Iki razakat zakat tapi pemerasan. Wah oh, tersinggung pangeran. Salah dicap dari wong munafik. Imane orang ditampa ilayomin. yamin kiamat. Mulan disebut wa min rumman ahada wa hala in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas soalnya terus saat terus terus falamma ta'atahu min fadlih bakhilu wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu pangeran ngecap munafike sak labau nganti ketemu pangeran berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat lu perlu dicatat salah bae tobat tobat bareng Nabi direspon langit Allah nurono ayat itu udah wedi wedi tobat sowan Nabi sowan Nabi katuri kan zakate oh Nabi tuh kok gak gelem nompo jadi masyur Nabi gak nompo sudah kau itu salah bahasa kata salah saja nih menangi tobat sampai ayatnya wa ma manahum antuk minhum nafakatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar disewani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasul ora wani nampa, ora ya wani. Era eh, Umar ya gak wani nampa. Lane medhit nak kepengin tobat saiki mbung rong sugih. Lane kula seneng saya iki mergo kula rong sugih. sudah sedekah suke. Ya taruh saja ini sope ini sope tijaro gitu. rong persen setengah. Saat ini sope sekitar rong enam likur juta lah. Kalau nanti ngitung ya. Pokoknya ini sope tijaro itu dua isruna miskolan dua puluh nopo miskol itu kalau digramkan itu sama dengan delapan puluh empat gram. Itu kalau diuangkan sekitar dua puluh enam juta. 26 juta itu kalau 2 persen setengahnya sekitar 600 ribu, 620-an. Pinter? Gitu, oke per sak juta itu selama aku ya dua per lima nih sak juta itu biro selama aku tiap sak juta kan zakatnya itu enggak toh enggak persen setengah sak juta kan dua lima ribu berarti tiap sepuluh juta dua ratus lima puluh. berarti kalau dua puluh juta lima ratus. padahal saat nisab itu sekitar dua puluh enam juta nah, nanti kalau hitung sekitar enam ratus dua puluh ribu Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau satu gramnya 400 ribu, 4 kali 6 kan wes 24 gitu. Pokoknya sekitar 26 Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26 lah. Nah saya ini duitmu mau 26 juta Ngetokno duit 600 ribu kan enteng Mereka 600 ribu kok duit jajan Paling untuk HP Nah Nak saiki duitmu 100 juta satu juta itu empat nisok Wis gawe selawe juta lah misale. 1 juta berarti 4 nisok, berarti 600 ribu kali 4 wis Dua setengah juta. Saya kira sak miliar. Ya? Dua setengah kali 10. Berarti selawe juta. Kowe didik sak miliar ya, netokno selawe juta iku sabet. Wah itu kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo wis duwe modal, selawe juta duwe modal. dan orang miliar, ya? saya juta ah, di bank tak zakat orang tak gue ayo atau tak gue kan macam-macam pikirannya atau misalnya tak gue bayari supir bayari karyawan karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta sudah uang uang bisa dipakai modal malah eman atau zaman 6 likur yuto zakatnya mau 600 ribu kan kayak duit jajan nah sekarang kalau uangnya 10 miliar berarti bro mau kan tiap satu miliar itu Pinten? 25 2 juta setengah ya? 250 juta. 1 M ya? Buatan sing setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar. 25 250 juta. Oh meriang kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham nggih? Jadi saya menduga Anda ada zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot atau saya 250 juta. Terus kena gue tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Atau mergo melarat dimakfu. mulanya kayak jogeman nyala wong suge gak zakat, yang abot wong suge. Mergo zakat itu terus ketok duwe, kita korot Nah, itu pangeran. Mulanya nak lomo saya kimbung saya melarat. Sama di desa melarat tak hukumi melarat zaman akhir di desa melarat tuh saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak ini Josoros kan ya melarat. Jadi aku pangeran. Jadi ono tobat radi tompo ono. Jadi ku tobatnya sini salah. Mereka Allah faak fa'akobahum nifakom fi kulubim ila yaumi nahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi mbek Nabi ra ditampa. Kok Nabi seduka, pangeran yo ya Artinya medit itu bisa ditobati. Mergo Sa'laban kepengen sedekah, kepengen zakat ya Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo komentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari pemerasan. Lani hati-hati, ya salah omong hati-hati. Mulan cara kitab sulam taufik akeh wong salah omong dadi ono mlebu nopo? Neraka. Ya mau kowe misalnya masalah faro, terus itu wedok ya padha-padha-padha anak. Lu sing ngendikan di zakat misuh hadir saya itu pangeran, kau usah lawan. Nah, pangeran ngendikan ya samina. Wis ra paham lah pokoke warisane wong lanang ku loro wong wedok paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok wis paham. Meskipun gue janggal, loh. Imam musola bener kok Gusti. Imam traweh Gusti kulo ora usah ngono. Langsung mlebu ae ora usah. Ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam traweh. Bener kok ora usah ngono. Engko kelompok liya yang tukang sunah rasul. Gusti kula nu paling promosi sunah rasul mosok mlebet. Kowe ora usah ngono. Kon mlebu wis mlebu Faham gitu terus semua sing semangat lah, belum rokok lagi sing semangat. Pokoknya samina. Ngon rokok digain rokok ya susah. Bang samun dadi rokok seneng ya boten. rokok aku tak gawe gue nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye kasih wani gue bantah. Di kasih wani gue bantah. kasih nurut iku kurang bantah. saya ning dunya wis nurut, maksudnya akhirat tapi gak? Senurut nurut sekarang kon Bismillahirrahmanirrahim. Paling nerakane meriang nono napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakna. Wakina Oh, tetap sungkan nerakane sesuai sungkan. Nen neraka kan pakanane wit zakum misalnya. Kon mangan, ya? mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Iya, Wah, nerakane mirip mikir dah. Sesuai nangis Gusti ini buatan pantas niki mlebu napa? akhirnya mlebu napa ada bengak-bengok muni wadah waduh malah neraka semangat di pangeran ora nyebut pangeran malah nyebut serapa ora pantes wis suwar Mana kula gada kitab kata di antaranya wonten sanat ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Mahidat sing akeh welase dat akeh parini. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawula aku iku sapa? Jibril goleki wae akhirnya roh. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Dek niku ning gone neraka manggone kecepit ning kene. Ewa semono tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Bareng kita ketemu Jibril takok, "Lho kowe kuwi ben neraka kok ecek wiridan ya Hanan ya Manan." Jape tenan. Ya masa aku ben neraka hubungane apa be apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udah sing akeh welase, tetep Ora ana zat welas kaya Allah. Akhire be Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan. Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta. Zat sing akeh welase ki namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikanya gampang, sampai muni waduh-waduh itu nyeluk sopo. Itu kan kalimat yang nggak jelas duntrungannya. Nah tapi kayaknya nak muni ya Hanan ya kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangeran itu nyolan akhir saudara ini akhirat semuanya selesai. Tidak bisa pangeran terobud dunia wa akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat. Yaitu Allah di sifat ya falu mayasa. Orang Allah Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, nggak boleh peninjauan ulang. Lebang punya Allah MA di sidang nona MK tapi kalau peninjauan pangeran coba warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final Rai, So Allah tetap ya falu maya mengenai ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong rokok di diltokno neh ning suwargo Ya terus apa pengen. Cuma ra usah bakas ana nang swarga dilebokno neraka. Engko kowe ra siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nak neraka dilebokno swarga kathah. Mergo ktp ini KTP suwargo Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Faham ya? Sampean kudu yakin enul eh, yakin nak pangeran tetap ya falu. Mayasa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita rokok neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha iku sebene faminhum saqiyu wa sa'id. Fa ammal ladina saqu fa lahum fiha zafiru wa syahid. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Tawon istisna illa ma syaa Wong ning neraka selawas lawas. Iki ana istisna. Mada mati samawati wal ardu illa ma syaa Ya pangeran pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawas lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misalnya wong kafir deles tetap kafir nganti mati. Kita butuh yakin ning neraka selawas. Ya mergo iku mansus. Mansus sorihan fil Quran eksplisit nah ini finari khalidina Nak kita itu mukmin, masih ono wong liya darani kita kafir, kita itu tetap mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan, dia goblok. Darani kafir menungso kok. Aku kalau sering dijak debat yang yang sing ekstrim, tapi perilaku mereka itu kafir, bapak. Orang kafir nggak diampuni dosanya. Ya malah bener anak saya ngomong kue. Cara kowe pangeran ngomong ngono ya dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-muni mau Menang deh. Kau kira pangeran ae sak muni-muni. Iso wae kowe ngukum aku kafir cara pangeran ke sing kafir, sing rasa wong padha ra ora. Tapi padha belum swarga pantes aku, ngapal Quran kowe ora. Serah ono ceritane, wong nengati ini orang Quran, rokok doyan wes iku nasi Kanjeng Nabi. final, wahala wa la yu'adzibu wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia itu oh, tenang kayak orang pangeran kok boleh buat nanti dia ya, orang pangeran kok boleh buat nanti Jadi masih yo kita yakin suwargo itu selawase neraka selawase tetap anut istilah pangeran tengkorak, Quran istisna illa masya famin hum saqi wa sa'id fa amal ladina saqu fa nari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma sya'a kecuali sebatas Allah ngersano ya wis Allah ngersano ya wis Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus mlebune neraka wong kafir khalidina fiha mansus jelas neng Quran tapi nak wong mukmin kan mansuse malah mesti melebu suar meskipun akhirnya sebagian itu wow konen rokose asal ke semangat melebu tanpa bantah insya Allah pokoknya syaratnya mau gak nak melebu sing nopo semangat tuh kan siap semangat ya. oh, tak seperti itu ya, kan. ah cepet kan tapi ujung ujung aku Wah, gue lari pagi to. Aku derek ke seorang, Mau kan harus. Gue dhewe ya. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini gue jelas. Jadi sama nak agak percaya dulu tentang kitab khilya tentang di antara rahmati Allah tentang wong sing teng rokok di bawah kan teng swarga bareng ditakoki Allah Kue nek enak cum, buatan Gusti pot loro kabel tapi kini dunia sering nyulayani aku, nggih Gusti. Ya wis saya saiki balik neng neraka, melayu deh. Melayu marang neraka, mboten melayu mirip. Lho cung kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok bantah jenengan. Maka tidak saya ulang lagi bantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno suara. Itu satu-satunya riwayat. Ya itu kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain bersuara orang ono rawan orang ono sanate, orang ono sanate ya tapi kita orang siap loh tekan. Jadi paham gitu, jadi kudu kue kudu yakin gitu. Pangeran itu rob dunia wa Ya, jadi tengah akhirat lah Allah tetap di wa ya falu mayas. Iya, jadi kok PP dengan akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah suul khotimah itu tidak bisa ditolong itu kafir yang salah lagi yang asal dia mukmin mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngintikan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Sahabat ya tanya wa in zana wa in saraqom meskipun pernah musnya masa lalu pernah zina pernah maling Nabi ya wa in zana wa in saraqom. Karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi kafir lah wong zina wong maling dadi kafir Wah berarti syaratnya Islam itu dura tau zina, fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina orang oleh masuk Islam, Gus kadung tau zina yo ya kacau kabeh. Meskipun kok ya nak hisabe. Ya semua dosa itu ada nopo. Kecuali ada kecuali kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya falu mayasa. Ya wau salabah sing khusuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid tak pembunuh sejati. Dene sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah jadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah jadi suul Mulane ora usah dewa-dewakno, wis pokoke jamaah masjid apik ya apik, rasa buat dewa-dewakno wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak aras-arasen ya kadang-kadang ora piye ora berdoain. Cuma nak kadang-kadang ya aja sering, kadang-kadang kok sering. Hmm, kadang-kadang kok sering yo ya aneh, kadang-kadang kok. Tapi nak terlalu semangat kok dadekno jamaah berdoain, yo ya keliru, ora berdoain, kok mbok fardhono. Nah, Menghati sofa ana ya Rasulullah kula niku tiang sing gada wedus teng hutan wah niku senengane kula ngurusi wedus eh, nabi ngendikane ya ya masuk kowe dhewean pas ngurmat wedus semening Tegal ya ana adzan sing buanter ben jin setan pinggir melayu kabeh ya so, ya kan maksudnya kon salat dhewean cukup adzan ya ora nabi mokso ora Waya sholat kudu mulah ya orang Nabi ngendikan ya seorang ya, sesuai adzan yang gue Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. dewi an lah kesunatan apa? dan malah Nabi guyon ke setan jin sing krungu suara muadzin iku mlayu kabeh. Pemenan suarane elek, oh tambah mlayu. <laughs> Cara kula adzan iku sunatane swara elek, potensi setan melayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo ya tangi, suara Suara apik malah marahi Liyan tentang desa kula iku ana wong adane elek era karuan. Niku badhe dipecat kula mboten nangsa. Lho iku sing mari wong tangi ya. jadi <laughs> wong krungu mesti mangkel. jadi <laughs> wong kayak ngantuk itu langsung Welek tenan suara ya. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nak wong elek-elek ini suaranya apik kan malah ngantuk. Saiki diwalek ae ben sing suarane elek ben ngantuk. Mas repot tenan saya ini. Jadi Nabi we biasa mawon nggih. artinya biaya piye jamaah niku Ya namun ulama darani yang sing ini fardu kifayah, yang sing ini sunat muakkadah. Nah cara Fathul Qadir itu sunat muakkadah. Nah cara umumnya ulama ini fardu kifayah. Fardu kifayah orang yang sing ngelakuin ini ya sakoto anil bagi. aneh wis buku. Enggak. Misalnya wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah. Bareng oksigen entek, lagi jamaah. <laughs> Balik wis mati yuk, Ngoperasi pasien tong tong tong jamaah moro masjid sunah rasul, bariku balik. Loh kok mati kan tadi <laughs> Di tiga jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah iya, wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi rasa berlebihan. Uang sing ana tugas luwe penting ya ora usah jamaah. Termasuk rumah pasien, rumah wong tua. Di fikih itu ada babun min dari Jumat. Jumat sing wajib ya ana uzure, termasuk rumah wong loro ya uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal Wong karwan ICU wis klerek tinggal jamaah. Balik ya terus lu <laughs> Mati kabel. Enak. Jadi ini kuno ya ana ilmu, lane al ulama satu lambia. Jadi sing warise nabi ya ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca, macam-macam. Mulane ana sholat khauf. sholat khauf iku sholat, sing separuh makmum nabi, separuh kon ngungkuri nabi, mereka joko nak nabi diserang ku nunjukno nak kabeh rasional. Ya saya saiki orang ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah nak nuruti misalnya ki anut oh ini faham anut Wahabi Gus, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imam itu salat, askari itu gelantungan ning Ka'bah ra salat mau ita itu ngalor ngidul. Ora apa salat pisan, hei sunah Rasul salat salat. Saiki nak pas do jamaah ning Mekah, askari melok jamaah to. Ora. Pemenang sing numpang Joko Hajar Aswad muka melaku kita itu ngalor itu. Kalau kadang yang mikir piye ra jamaah. <laughs> Lah iya sing mbokno tuh Mekah Mekah dhewe nyatane profesional askar Joko Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semoga mlaku tok. Nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama ya ngono iku, wis macam-macam. Yen pas sholat khauf Nabi ya. Ya pokoknya nak sunat ya sunat, nak fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Cukup fardu kifayah jadi fardu napa? Aku lah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Sholat pertama di imami ini, kalau sering untuk bagian sholat terakhir di imami kesepakatan, wes wes bar wes nanti sok mulai sholat kabeh. Mereka agar sono sing ini, dia mencekap, merasa berlebihan. Pokoknya agar faala wahidun minhum atau min ahli kifayah, ya sakoto andil bagi. Jadi fardu kifayah ngerono sing nglakoni ya wis sakoto anil bagi. Kaya nonton hilal Ramadan sono sing delok kok roh ya liyane ra usah delok, aja kok kabeh apik. Delok. Sok alim jebule terima delok TV. Seram itu. Ini biasa mawon. Ya, Pokoknya sing ra wajib ya ra wajib ila yaumil ya. Karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lah, pun uh, intakola ilar rofiqil ala lah. bahasa sopan itu sudah intakola ilar rofiqil ala ketika Nabi sudah ketemu pangeran itu al yawma akmal tulakum dinakum agama ini sudah sempurna yang nggak wajib ya nggak wajib ila yaumid ya. meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa tapi kira saudara ini fardu ain karena tadi fardu ain jogo nyawa mbek akal termasuk dokter itu tugasnya jogo nyawa jadi sing operasi ya monggo terus operasi, cukup operasi ono adan terus leren. Moro masjid, sunat tahiyat masjid jamaah, bariku balik pasene. Mati. Oh, malah bangga, oh mati sahiti. <laughs> mati deh pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, orang sahit apa? kira-kira malah damu pangeran, uang kok gobloknya ngono. Ya riyen contoh gampang sholat khauf. Wa idza kunta fihim faqam talahumus fal takum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu miwaraikum. Nabi nak pas sujud, itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu miwaroikum terus wal tito ifatun ukhro lam yusallu fal yusallu maka wal ya'khudhu khithrohum wa aslihatahum karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rokaat ulah harus bubar kon salat mun farid meneruskan sendiri yang tadi rong rasane makmum nabi kon maju jadi makmum tapi sholatnya mau rokaat yang jamaah yang lainnya disuruh mun munfarid. Nah, cara fikih mufarokoh. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh sholat nyelip imam nak kondisi darurat itu oleh. Jadi sarokat makmum Nabi terus niat mufarokoh, terus Nabi diselip. Selesai terus jogo kajing Nabi. Mergo nak kira jogo khawatir Nabi diserang. Semalani faida saja itu faliyakunu bewaroi. Walta ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal nasihatan. dewe pangeran wadal ladzina kafaru la taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatau wahida. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam sholat bareng, jamaah bareng. Mereka nak sholat bareng, jamaah bareng, so diserang serentak. Makanya kira usah jamaah bareng, ono sing ngadepi musuh. Nah, saya ini musuh itu rano, tetap jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Nah, saya nak dokter operasi, nak jamaah Cah cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah, mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong keceplok. Yo, wis, tadi gua ro, tadi ngaji yo ya ngaji, tadi ya, jamaah yo ya penting, tapi ya kafeo, ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang praktek prakteke belas maghrib tok biasanya. Musola desa selangganan paling rame niku maghrib. Liane maghrib mau loro telu duhur gue belas. Kata lu musola mati nak duhur kata. Oh kata bang. Mati beda doh, oh. beda ada oh. Duhur. Sake sholat duhur. Nasi pelek kok sholat duhur. Rata-rata mati duhur ya. Paling populer sholat gue maghrib. Ngomong serah sholatnya e biasanya nak maghrib. Sholatnya mangkat. Bejone sholat id. Uh, sira sholat, saya sholat. Oh, nasib paling apik sholat itu. Oh, jos tenan ini. Wong fase, wong tato, nanu ngurah sholat, berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan api, ngaku minyak, pokoke sempurna. Jadi sholat sunat untuk perlakuan istimewa ini. Kalau sering dah sholat itu. Ya gara-gara itu, oh sinyalati wesake, Ya mungkin kiai ini. Kalau nanti rasa sholat ping kali ngeling lo jog Aku Gus kan sholat. Opo sing rasa sholat sudah sholat <laughs> Ada ngomah wae aku. Sesuai ra mentolo barang wis komat tuh kalau sholat teng pol. Kok sholat Gus? Lah sing ra sholat sholat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok sholat gue ngarep? biasa ra sholat Gus mumpung sholat dari tenanan. <laughs> Wah, repot. Ibu nak orang wong fanatik salate rasa gue no sunat ngalah no. Jadi kena ini ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fakih fakih murni. Jadi gak no teraweh. gue teraweh gue sunat. Jadi sing teraweh traweh ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, apa di antara kalian ada yang dulu lama nggak sholat? Gue Bah. gue Monggo saat ini buatan sholat sholat teraweh tapi kodok sholat wajib Mergi jenengan ngelakoni sunat raweh buat ditampi pengiran gue jadi ditambungan wajib. Jadi yang kedua lu udah nih mimpin sholat kodok. Ulama nentang yurawani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan sebut ya ini tolong di nona dino nek jek mlaku hebat keramat berarti ini. Rong dino bubar, dianggap traweh aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang nggak boleh melakukan kesunatan padahal banyak si punya utang nopo Wajib. Mengenai dua jago yang angel tenan. Kue mau debat perkara trawe 8 bro. Rong pulau. Kue itu berarti malah orang pati Mesti ini perdebatan wajib be sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu nggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut anda wajib kodok atau wajib traweh? Wajib kodok kan? Boleh nggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, orang pulau rokaat itu segenta ini pirang sholat. jadi mami tak cukup, <laughs> tak gosok. ibu ya alim tapi separuh, separuh. Sholat raweh orang rokaat salam, lah nak kau maghrib iya. ibu yang bejo subuh. Lah nak duhur kurang, nak maghrib Nah, iya misalnya dini kalau kodok nak maghrib iya um, terawih mau um, pemotor dini loro patang rokaat yang bejo duhur rokaat yang bejo subuh maghrib berapa keduman bagian, kan masa untuk maghrib disolati dua rokaat nah, secara kalau saran kula guys biasa ya terawih ya terawih cuma disarankan selama ini bapak kula ya fatwa nggih orang yang lama tidak ninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh dua kali subuh ya dua kali duhur dua kali misalnya merasa 10 tahun ya lakukan itu 10 tahun itu gak masyakong kalau sehat sekali ya dua kali berarti setiap satu sholat tiga kali dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab mukodim sebab mutakot yang nggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab disebut, disebut naflul mutlak tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa kodok itu boleh jadi barasar bar subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados kodok nih napa bu. Eh cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Di kata sempurna tapi wong sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Napa? Cara sing gerakan kula menawa ya sik urip. Wong ora keramat aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya wow, secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling lah Ojo terawih tok semangat tapi ngodo ini sholat fardu boten apa? Semangat. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim wa idza waqa al kaulu. Wa idza waqa ala nalikane tumiba apa al kaulu. apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Eh hakka tegese dadi nyata apa ada bu siksa. Ayan jila ingin turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soben awes waya ono adab. ini Dawi Allah ning akhir kiamat ning akhir dunia. Soben ning akhir itu iku akhrajna mongko ngetono ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Somben di antara kiamat niku soben ono kewan sing metu songkok bumi sing iso omong tukal limuhum. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing anas eh tukal limuh. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing prokrong sing maujud sing wujud saat iku khina khuruji nalikane metune dabah takbil arabiyati klan bahasa Arab takulu ngucap apa dabah lagu maring kufar atau lagu maring al maujudin min jumlati kalamiha iku setengah sangking jumlah atau bagian dari sing diomong no dabah anna sanging kita iku ngene innan nasa innan nasa sak temene menuso ai kufar Makkah wala kiraati fatih hamzati anna lan ing atase Anna sanging kita inna nasa e kufar Makkah tekse sak temene kafir Makkah wala qiraati Fatih Hamzati Anna lan ing atase qiraah sing maca Hamzi Anna te sebagian qiraah qiraah kita nopo Akros lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum anna nasa qiraah kita anna nasa Nah sebagian qiraah nopo innan innan nasa lah nak kita anut qiraah sing anna nasa tukot daru dan kira-kira nopo alba uba ba'da tukallimuhum sause lafat tukallimuhum berarti akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ay bi annan nasa nggih mergo ora mungkin ana anak kok sedurunge ora ana huruf nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana bak sing muqaddar ana bak sing napa muqaddar tuqaddaru dan kira-kira ana apa alba ba ba'da tukalimu sause lafat tukalimu kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira ayat kita la yuqinu ora padha iman sapa wong akeh la yuqinu nek iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisab lan hisab wal lan siksa. Tetes ngeten nggih ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah meriki sing jimpen metu niku ontane Nabi Soleh sing disembelih kuda. Tetes Nabi Saleh gadah mukjizat onta sing metu saking watu. Terus onta niki di sembelih kalian kaum Samud. Ya fa'akorun nah kota wa atau an amri napa iya. rabbi nah ning kene justru kula nopo. eh sebut ini fa aqoru hayru fatam tama alaihim rabbuhum bi pihim, nah kota wa wa subiha terus fakat puhu, fa aqoru fatam tama alaihim rabbuhum bidam pihim, pasambah. lah ontane Nabi Soleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jeng ben medal kubelasa Terus onto niki sakit ngomong ngomentari na anan nasa kanu bi ayatina layu. Jadi ngatus ngaten niki sami samina batu. Nah, Sekira paham lah ya cara nih onto terus ya berdoa. Menuso itu goblok. Nak ana cerita serengenge metu kau kulon cara nih serengenge kok metu kulon. Lho masih saya gitu metu kawetan wetan ya ora cara nih blok goblok. Apa gitu menu? Lah saya Saiki kewan omong piye carane lu mas yo kewan saiki bengok-bengok ala kewan kowe yo ora roh cara wong padha ora roh ya kok protes wong do gaya tok piye carane kewan kok iso omongan bahasa Arab lha saiki mas yo saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok roh ta ora padha ora roh ya kan lah nek padha ora roh ya, mau nyeksa ini innallaha ala kulli syai'in zaman kewan normal ra iso omong kowe ora iso gawe sing iso omong kowe ora iso Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Yo gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni sami tak Kadani pangeran. Soben kewan iso omong, nggih Gusti kula percados. Soben kewan bun rokok, nggih percados. Terus wong dipercaya wae pokoke sami nak. Nak menawa barokah percados iku pangeran haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wong Pokoknya nah atau sepanjang ngoten. Gorian sahabat itu pernah ada fitop Menurut sahabat gak rasional, protes. Ini lho sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrencet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di, Ayat ini berat sekali, masa gemerjete hati sudah ada bisa. Terus Nabi kok, soalnya kulu sami wa ta'na. nah, wes kue rapa lah pokoke muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kau muni samina wa ta'na gufranaka sak teruse rabbana wa ilaikal masih bareng wes nurut muni samina wa ta'na Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa Saya kira sama tak kok. kira-kira mlebu rokok sama kuat tau orang ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane semuni samina wae. Allah persona kita ora kuat mlebu roko. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini tidak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok buat takoi. Jadi misalnya kula ngutus, "Khin, musola iki angkat." Terus Rukin mendingin, wah ini gak rasional Gus, musuh lakon ngangkat. Berarti bantah. Oh aku butuh kurah kepin roh, Rukin nurut. Pokoknya diangkat. Lah, engko nak Rukin wis ngangkat aku ngono aku ya roh nek ora kuat. Butuhku mau pinrah roh nurut. Jadi pangeran itu kadang ngutus mau butuhnya kepen roh nak uang itu nurut. Orang penting kuat orang orang penting. Solatnya masuk bener. Besok lagi solatnya nyubah pangeran apa kepen bus warga saya tak takut. Ayo oke nyembah pangeran apa nunggu swarga? Nah, berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan? boleh kompensasi kayak buat BLT ngono bukan kan cari nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengen swarga. Ya tapi pokoknya konsolat ya sholat. sembuh pokoknya serapah hamba tidak tombol lah, orang ya lah, ben kok pokoknya konsolat sholat ya sholat. Wes, rasa ya ya. mikir macam-macam. Malah kan muni eh, hak yuhafa firu lima yasa wa yu'dzibu mayasa wa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unsi unzila ilaihi rabbi wal mu'minun pokoke iman kulun amana sak terus terus wala wa rasul wa qalu sami'na wa atona Pokoknya Gusti mun samina wa gufronaka wae sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula ni samina wa tapi nak salah nggih sepuro ngono ae soalnya ketokongan pangeran nggih Gusti tapi nak salah sepuro ngono nggih perjanjian wis akhirnya pangeran haru terus dibatal lola yukalifu wa nafsan illa usaha jadi sebetulnya kalau kita samina wa naik itu apa perso kalau kita ini tidak mampu melebun rokok itu kita tidak mampu gak kuat lah baru kaya kuat insya Allah diwelasi pangeran Robbana la tu'akhifna inna zina wa akhtona Rabbana wa la tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina Terus Robbana wa la tuhamilna ma la tohota nabi janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah yang nglakoni kabeh ora kuat, kowe bun rokok. Ya ora. akhirnya sekon wa'afu wa'fu anna wa filana warhamna. Ngempon itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saya kira ngaji ini ku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan, padha dene ini. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawe kanji Nabi, kabeh Nabi ku orang arah untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhirnya surat napa? Itu hadiah sangka Allah. Iku wong urung salah tapi harus digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna innasina allah akhtana. Jadi kau coba wajah pas tahlil nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud era maca nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah rana nangis. Lu ketok nak amale ku ria aneh-aneh wae. Wis biasa ya, gue rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nak ono maca pas kumpul-kumpul ki asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nak berlebihan ya ora oleh. berlebihan itu ya ora oleh. Mulon sering diundang tiang. Gus bapak kula mati Gus. Kula suwun rawuh acara atakoh somatia. Lah maca kula ping pira? 100.000. Waduh. Suatu sewu dapat neng bak isine jagung, tak delok can nom nom kerawu isra. Yakin gak sito sito, sak kerawuan. Udah cepet banget. Anaknya nangis banyak ibu bapak eh. Saya mau liyo, lo betul teko. Gak tak teko aku, bapakmu kok penyelamat aku, wajah dia Masalahnya nopo bid'ah ya ora perkara bid'ah, eh, sing kowe kurang ajar, wong sing selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu sebenarnya bapaknya mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora ya mlane wajah dhewe. Lu kula eling bapak kula. Bapak kula gak ada bapak namanya bandur Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak yang ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah ora bapak ora mbake. Mandi yo diwaca anak anak itu. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayat mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berat jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih mergo aulan nasi bisa bisyafaqah orang paling sayang bapaknya tentu anaknya makanya kulo niku pas bapak wafat tuh ada ada gelombang makmum yang saya imami meskipun sebagian imami mas saya mas saya sarang tapi sebagian itu saya imami karena memang aturannya fakih seperti itu jadi kalau bapakmu mati kalau kamu isong imami Ora kudu pati bener, pokoknya sementing gue iso salat, asal aja rukuk sujud lah kowe ngerti. Nah, itu itu tetap paling berhak itu atau awalan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin solihin ya Tuhan. Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor. Monggo monggo. Ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngerasa gak pinter, nggih ya, kon ngimami kiai tapi kue oleh makmum tenanan. No, oh, rata-rata ora angger anak mau ngalor gitu. Piye potoke wis? Baru kok takok. Piye wis? Wis jero ta urung? Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok goblok. Lah kula sering ngoten wae bilang jenazah mau Gus oh, dinani mami anake ngono, gak gelem. Lah dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takut jeru takut patok. Nak kape mati persiapan semua aneh-aneh. Ribet tuh aneh. Gue ya, kus derek sholat awas kena amin ratenanan. Aku merkut tak jelas ratenanan. Kau ngomong ini ngaku anak ya kamu. Wati dan apa? Pentingnya wong alim ngoten iso gertak. Tak jamin aku dungo ratenanan. anak anake ratenanan ngalor. Wis ora ana takok ngoten. Gue jero turun, Padahal gue turu ribet. Mau terakhir, mau kuliner semangat tuh, waduh semangat barang. Anaknya kandung gitu semuanya. Temen ini sami. itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatih wong tuane. Mergo alman sesu wakur qurrabbir hamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran wakur qurrabbir hamhuma kama rabbayani anis kurli waliwa lite. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idama tabnu adam ing koto amalu ilamin salatin salasin sotakotin jariyatin aw ilmin aw waladin solifin yad'ulah. Jadi tetap anak. Saya itu salah kaprah. Saya itu malah orang berdebat. Ini mesti anak, Mungkin gue suka bapakmu mati, kok ngaturi, kiai kok ndungo, kue ngaminimu sing tenanan, iku mau bapakmu. Malah kiai ini kon tenanan, kiai ini tenang aja orang aja rapi pak. Ya ono sing ibu nangis itu kalau rapati percaya, ya aneh-aneh wae. Kecuali misalnya pulau sama mati rugen, mulai iso nangis, kok iso mati. <laughs> nangis ki urung tahu seneng ning donya Gusti mosok. <laughs> Paham ya, dados wong kudu anut jadi kalau pas bapak wafat, niku di antara gelombang makmumin itu saya diantaranya pernah saya imam. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas masa saya imami ya saya jadi makmum, tapi kalau imami juga. Ya karena tadi panjang dewi ulama fakir, nah ada orang tua mati, Wu awalan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing pun nas dianggap sing paling welas. Lungguh jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat yo menungso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu dalam Nabi niku nggih. Nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Wah, Fatimah tahu kok. Bareng Anas mulai dimaki-maki. Mas ini teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas sudah dalam dipanggil. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at Kowe kok mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku iso malah mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol dulu suasana Nabi di kono Mergo anak. Anak sih masih lali padahal cowok dalam biasa tadi. Melok. Baru dicoba Sayyidah Fatimah atau bet Kulo apal hadis. Ya Anas, atau bet anfusukum antaksu ala Rasulillah aturab Cek tega, gue mau malah mendem bapakku tuh. Nangis ya si orang sekolah, Gue ya betul dari melok. Padahal yuk gelem ragil, dong jenenge mau apa? Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak wis ora kebak ya. Mbok nak rugen yang mati melok medem. Gus keselen kongkon ora ora ana sing Tetap beda, anak itu tetap dari ya Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duko-duko nganggap itu syariat haram ya, tidak maksudnya Nas, gamane Anas kan dadak. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono kuwi iso melok-melok. Karepe sing kon mendem iso abet bedui-bedui sing rapati duwe napa? Alakoh lah kemana sing rapati. Ya seperti itu. Mergo Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antahsu ala rasulillah atau cek mentala ada nas sumpah elok guru pro ya itu anak kalau pas bapak wafat dia ya, teko janda jenazah pasti syarat tapi ya ramon tolong dulu itu anak ya tapi tetap harus dikubur ya orang lain kan ya lucu misalnya bapakmu mati bapak Ruhen mati terus semangat mendem Ruhen kan wong nganggo tubuh kan iya anak elek ya bener cara syariat tapi semangat terus anak ya ngono maksudnya paham Mas oke nak mati sing semangat nak Ruhen semangat sentimen itu <laughs> jadi kabeh ono normane, sing semangat ngono ben wong liya. Liya ora lucu to, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Wah, apa sholat semangat tuh, kan tenanan pas mendem ya bebo raro cukup melo apa? Semangat, akhir semangat mudine wae wis bebo ya raro ngono sing tok THR sing macam-macam. Anan nasakanu fi ayatina la yuqinun, ay eh, la yuqinun ati seorang iman sapa Anas bil Quran iklan Quran al Mustami di kang mengku alal ba'si atas si anane cerita atau anane berita tangi sangka kubur wal hisab bilan hisab wal bilan anane sikso wa bi kelawan metune ne daga so, nak dabatul arti wes metu yang koti udah dintek opal amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang ape, warna yulan kewajiban nyeka anil mungkari saking barang mungkar nah saat ini kita wajib jadi entah ya e amar ma'ruf nahi mungkar sakuse metune nopo daga. Wala yu'minu lan ora dianggap iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nak wis iku metu ya wong kafir iman ora ditampa. Ya, napa? Layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa? Khairan. Kama au kaya oleh maringi wahyu sapa Allah apa ilanu khir maring no. Innahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana wa yawma nasyur. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد حرمته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد حرمته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدد حرمته